aslu zalika dan landasan untuk hal ini adalah bahasanya ibadah-ibadah yang disyariatkan yang tatakaror, yang terulang dengan terulangnya waktu sehingga menjadi sunanan, jadi kebiasaan dan jadi mawasim, event rutin telah Allah syariatkan mafi kifayatul ibad ya, sejumlah ibadah yang semacam itu yang mencukupi sudah mencukupi hamba. Faidah oh bisa maka jika diadakan unza zaidun ala hadhil istima'at acara kumpul-kumpul yang lebih dari yang selain dari acara kumpul-kumpul yang telah disyariatkan mutadun dan itu adalah acara kumpul-kumpul yang rutin maka hal tersebut adalah menyerupai apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah tetapkan. Wafihi minal fasad dan mengandung kerusakan yang telah kami ingatkan sebagian darinya. Bikhilafi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seseorang sendirian atau sekelompok orang tertentu namun kadang-kadang. Oleh karena itu, para sahabat membenci meng, mengkhususkan puasa rojak li anak lima eh, lima syabab Ramadan karena menyerupai Ramadan dan Khalifah Umar memerintahkan untuk menebang pohon yang tawahamu banyak orang menyangka kalau itu adalah pohon yang para sahabat beat di bawahnya itu beatur Ridwan. Lama ra'an nasa ketika beliau melihat banyak orang silih berganti mendatanginya dan sholat di dekatnya. Seakan-akan pohon ini adalah Masjidil Haram atau Masjidil Madinah. Demikian pula ketika Khalifah Umar melihat banyak orang beriktikaf di ala makanan di satu tempat yang Nabi pernah sholat di sana, yang pernah Nabi gunakan untuk sholat di sana. Ukufan aman dan ini banyak orang yang melakukan iktikaf ini maka Nabi maka Umar melarang hal tersebut sambil mengatakan apakah kalian ingin menjadikan jejak para nabi kalian sebagai masjid atau kama atau anhu maka sebagaimana sholat tatawu sendirian dan berjamaah itu disyariatkan min asalkan berjamaahnya itu tidak dijadikan jamaatan ammah jadikan jamaah umum untuk semua orang namun cuma <coughs> tertentu saja jamaah umum yang berulang-ulang hingga menyerupai hal yang masro menyerupai Jumat, menyerupai Idain dan sholat lima waktu dan sholat berjamaah lima waktu maka demikian pula tatawul kiroah wa dzikr wa demikian juga tahu amal sunnah berupa membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa maka ini boleh dikerjakan bareng-bareng jamaatan wa furoda boleh dikerjakan rame-rame dan sendiri-sendiri demikian juga tatawo dengan bentuk bersengaja mendatangi beberapa tempat dan semacam itu semua amalnya adalah minau'in wahid jenisnya sama yufarok maka dibedakan antara yang sering dikerjakan al-zahir minhu dan yang nampak di tengah-tengah masyarakat dan yang kadang-kadang dan tersembunyi. Dan yang rutinitas jadikan kebiasaan dan yang tidak dijadikan kebiasaan. Tiga jenis amal tadi, sholat sunnah, demikian juga kiroah dikir wa doa demikian juga kosdul masyahid itu dikatakan kata sekolah Islam maka itu jika dikerjakan kadang-kadang dan tidak rutin dan tersembunyi maka hukumnya boleh namun jika sering bahkan rutin dan zahir di tengah-tengah masyarakat karena dikerjakan di masjid atau di tempat-tempat yang dilihat oleh banyak orang maka jadinya tidak boleh tapi kalau tersembunyi tidak di masjid dan tidak di tempat-tempat umum dan tidak diumumkan cuma untuk kalangan kalangan tertentu tidak diiklankan tidak boleh Maka mungkin dengan perkataan beliau ini wal qalil al khafi jadi bisa memperjelas apa yang di, beliau sampaikan sebagaimana kemarin kita baca biasanya acara mabit yang beliau bolehkan itu adalah tidak di masjid karena beliau syaratkan eh, istimak dalam rangka kiroah, wadika, wadoa itu boleh adalah khafi tersembunyi tidak dohir tidak terang-terangan maka berarti ini memperjelas apa yang kemarin kita baca yaitu mabit itu boleh dengan acara dikir, doa dan sebagainya namun tidak di masjid karena disyaratkan ada khofi harus tersembunyi tidak zahir Maka dari demikian pula setiap tempat yang jenisnya disyariatkan akan tapi jadi bid'ah karena tempat tersebut dijadikan kebiasaan dan dijadikan sebuah keharusan seakan-akan wajib. Waitarab dan berkaitan dianjurkannya atau dilarangnya hal ini maka ini akan membuahkan dampak berkaitan dengan hukum bernada untuknya dan mempersyaratkan untuk melakukan hal tersebut dalam wakaf, wasiat dan semacam itu. Karena yang namanya nazar tidaklah wajib kecuali fil kurbi dalam kebaikan, dalam kurbah, dalam ibadah. Demikian juga amal yang difarapkan dalam wakaf. Tidak boleh wakaf kecuali untuk biron wa Perbuatan baik dan ma'ruf menurut zahir mazhabnya Imam Ahmad. Dan inilah pendapat jumhur ahli ilmi. Sanumi kami akan berikan isyarat untuk hal itu insya Allah. Kami katakan menurut jumhur ulama ah, yang wakaf itu harus untuk amalil birri wal ma'ruf kalau untuk amal mubah tidak boleh dan nazar yang wajib adalah nazar ibadah yang wajib dilaksanakan nazar ibadah <coughs> karena nazarnya adalah nazar mubah maka memenuhinya tidak wajib boleh tidak dipenuhi dan catatan bayar e, kafarah tidak harus nadar cuma nazar mau eh, nyapu halaman tidak bukan nazar kurba kalau nazar mau eh, bersihkan WC bukan nazar kurba Wahadil masail dan masalah-masalah ini tafakir membutuhkan ila dan penjelasan yang lebih banyak daripada hal ini. Namun hal ini tidaklah namun al namun uh, buku ini tidaklah memungkinkan untuk hal itu. Namun hal ini dibahas al tujuan pokoknya adalah tanbih untuk mengingatkan tentang event-event yang bid'ah. Adapun perbuatan yang dikerjakan di event-event ini dan perbuatan tersebut jenisnya adalah terlarang dalam syariat, maka itu tidaklah perlu disebutkan, tidak perlu dibahas. Di anadali kalau karena hal tersebut tidaklah masuk ke dalam masalah ini. Karena jika jenisnya itu dilarang, maka ini masalah maksiat. Sedangkan kita bicara tentang masalah bid'ah. Maka itu dah yang sudah dilarang, maka itu maksiat. Jangan dikerjakan adalah agak bid'ah. Semacam bersuara keras di masjid, ikhtilat laki-laki dan perempuan, kemudian memperbanyak menyalakan lampu lebih dari kebutuhan, ini israf. Maka ini terlarang. Ikhtilat laki-laki dan perempuan, nah, ini maksiat terlarang. Bersuara keras di masjid itu juga satu hal yang terlarang dan mengganggu orang yang sholat atau orang yang tidak sholat dengan kata-kata atau perbuatan maka ini satu perbuatan yang terlarang maka buruknya hal-hal ini adalah dohirun satu hal yang jelas bagi setiap muslim ini di zaman Syekhul Islam Demiyah dohirun libur muslim di zaman kita ada nggak dohir lagi ya budak laki-laki dan perempuan ah, itu ah, biasa bagian dari kemajuan kita unsolin mengganggu orang yang sholat dengan puji-pujian atau yang lainnya itu dianggap ibadah salam masih mending ikhtilat itu masih buruk itu buruk yang berakhir kuli muslim Wa inama adzan perbuatan-perbuatan di atas adalah sejenis dengan syairil akwal berbagai perkataan yang haram dikerjakan di masjid. Baik, baik diharamkan di masjid dan yang lainnya semacam omong eh, fawahis perbuatan yang keji wal dan omongan yang kotor Ausina anha al masjidu atau masjid itu dijaga sona yasu. Dijaga darinya masjid semacam jual beli. insyaAllah mengumumkan barang hilang. Melaksanakan hukuman hak dan semacamnya. Maka kalau pak ba'dul muta'akhirin dan sebagian ulama mu'akhirin belakangan menyebutkan baik min asabina ulama Hanabila ataupun madhab yang lain ana yustahab dianjurkan qiyam hadilailah untuk sholat di malam ini dengan satu sholat yang mereka namakan sholat alfiyah kenapa kok dianjurkan apa alasannya karena dalam sholat ini terdapat membaca kulhuwallahu ahad selama seribu kali dan itu satu hal yang baik dan boleh jadi juga mereka menganjurkan puasa pada hari ini wa umdatuhum dan dasar mereka khusus dalika dalam perkara hal tersebut secara khusus adalah hadis yang dihatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Maka dan terjadi mereka berdalil dengan al-umumat dalil-dalil umum yang tercakup di bawahnya tercakup di dalamnya sholat ini Tidaklah kau banyak-banyak sholat Fa'ayununi Dekat sujud Bantulah aku dengan Banyak-banyak sholat Atau hadis-hadis umum yang lain Kemudian alasan yang lain adalah alamaja'a adalah riwayat-riwayat yang berisi tentang keutamaan malam ini secara khusus. Alamaja'a minal asar dan asar dari salaf yang menghidup-hidupkan malam ini yaitu malam ini susah, Ya kan ini kemarin imbas disusahkan ya? wa alal ikhtiyat dan dasar mereka adalah ikhtiyat kebiasaan lihat footnote Ai annahum artinya mereka bersandar dengan apa yang biasa mereka kerjakan sehingga suara jadilah seakan-akan perkara yang masuk padanya adalah perkara yang batin. Hai Sufia karena di dalamnya terdapat manfaat dan faedah yang yang tadi menuntut yang menunjukkan dianjurkannya kajin nah, siam minat ibadat sebagaimana ibadah-ibadah yang sejenis yang lainnya kemudian dia bantah alasannya satu demi satu adapun hadis marfu berkenaan dengan sholat alfiyah maka itu adalah kadibun maudhu dusta dan palsu dengan ittifaq dengan sepakat ahli ilmi bil hadis dengan kesepakatan ahli ilmu orang-orang yang berilmu para ulama pakar hadis. Dan kesepakatan dalam suatu hal itu adalah kesepakatan orang yang membidanginya masing-masing. Kesepakatan dalam kesepakatan dalam hadis itu teranggap yang teranggap adalah <clears throat> kesepakatan pakar hadis soalnya pakar hadis sepakat Kemudian ada pakar fikih yang bukan pakar hadis Tidak sepakat Itu tidak teranggap Perkataan orang ini Tidaklah merusak ijma hmm, Tidak merusak ijma Karena ijma di masing-masing bidang adalah menurut spesialisnya masing-masing. Ini spesialis hadis mengatakan sepakat demikian ada yang spe, bukan spesialis hadis ngomong maka ini tidak merusak ijma tetap bisa dikatakan ijma ada pakar tafsir spesialis tafsir sepakat bahasanya makna ayat ini adalah demikian ada pakar hadis yang bukan pakar tafsir nah, menyelisihinya maka ini tidak terangkat maka ijma dalam masing-masing bidang adalah menurut spesialisnya masing-masing sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di mukadimah Tafsir. Ramal amal umumat ada dalil-dalil umum yang menunjukkan anjuran sholat maka itu ada satu hal yang benar. Lakin amal muayyan akan tapi satu amal tertentu maka boleh jadi dianjurkan maka dua macam boleh jadi dianjurkan secara khusus atau dianjurkan lima fi karena di dalamnya mengandung makna umum. karena dalil umum amal tertentu itu ada yang dianjurkan dengan bentuk umum tidak boleh dikhususkan dan ada amal yang tertentu yang dianjurkan untuk dilakukan dalam bentuk tertentu. Fa'amal ma'anal al'am jika amal ini adalah amal yang dianjurkan secara umum fala yujib maka hal itu dalam mengharuskan jaklah khususnya mustahabban jika dikhususkan jadi mustahab satu amal yang dianjurkan secara umum itu tidaklah mengharuskan kalau dikhususkan jadi mustahak Waman istahaba dan siapa yang menganjurkannya Zakaroha menganjurkannya menyebutnya membahasnya finafil mukoya dalam eh, nafilah mukoyak. kasolat dua wa tarawih Wahada khotok ini satu hal yang keliru. Contoh nafilah mukoya ketika sholat duha yang waktunya khusus itu di waktu duha dan juga sholat tarawih ini nafilah mukoya. Maka kemudian ada orang yang melihat satu amal, amalnya ini mustahab secara umum. Lalu kemudian dia khususkan dan dia yakini kalau itu mustahak kemudian dia masukkan sebagai bagian dari nafilah mukoya dijadikan sebagai temannya salat duha dan taraweh makanya satu hal yang keliru Melihat hal karena itu maka salat ini yaitu salat alfiyah tidaklah disebutkan oleh minal aima al makdudin para imam para imam yang teranggap keimamannya baik dari masa silam ataupun belakangan Bahkan terlarang taksis mengkhususkannya Lima karena berarti mengkhususkan suatu hal yang tidak khusus Mengkhususkan suatu yang tidak khusus Baik dengan keyakinan ataupun bilisab pun dengan maksud Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengkhususkan hari Jumat dan akhir bulan Syaban untuk puasa dan mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam maka eh, amal yang umum amal yang diajukan secara umum kemudian dikhususkan itu nazir jadilah semisal lauh di saat seandainya diadakan satu sholat tertentu pada layalil asri pada malam-malam yang sepuluh lo yang terakhir dari Ramadan atau di antara dua isya maghrib dan maghrib dan isya dan semacam itu. Maka gimana kalau ada orang yang menentukan sholat mutlak aslinya antara maghrib dan isya orang sholat mutlak gimana? Boleh. Nah, sholat mutlak itu asal nggak waktu terlarang boleh eh, kalau ada orang yang menetapkan menjadikan sholat mutlak antara maghrib dan isya itu sebagai sholat khusus maka hukumnya tidak boleh Kalau ibadat salah maka ibadah itu ada tiga jenis. Yang pertama dianjurkan secara khusus. Contohnya nafilah mukoyat. Jatuh ya, nafilah muqayyad dua rakaat sebelum dulu eh, sebelum subuh. Qiyam Ramadan dan semacamnya. Wa minhum muaqqat dan di antara di antara nafilah muqayyad itu ada yang muakkad ditentukan waktunya. Semacam kiai lain, Mukoyat dengan waktu. Maka ada yang mukoyat dengan waktu, ada juga mukoyat bisa bah Dan mukoyat dengan sebab, semacam istisqa. Basolatul ayat. Ayat lima, satu ayat adalah salat gerhana matahari dan gerhana rembulan wa min al faza dan salat yang disyariatkan karena ketakutan disyariatkan di salat ini indah salat binawazil ketika terjadi bencana gempa dan yang lainnya maka salatul ayat kemudian juga salatul istisqa itu mukoyat dengan sebab Ini ulama ikhtilaf tentang masalah suatu ayat Apakah masro ataukah Geraih masro Banyak perkataan saya tulisan di sini menunjukkan masroknya suatu ayat beliau memasukkan suatu ayat sebagai surat muqayyad bisa apa ya, sehingga ini beliau dikatakan beliau menunjukkan masuknya hal ini dan masuknya sholat karena gempa dan karena banjir dan yang lainnya Kemudian sholat muqayyad itu qad yakunu muqaddar, boleh jadi kadarnya telah ditentukan. Muqaddar fi syariat telah ditentukan kadarnya dalam syariat dengan bilangan tertentu semacam witir. Dan boleh jadi mutlak boleh jadi mutlak tidak ada kadarnya manfaat lil waktu cuma ada keutamaan waktu macam sholat pada hari Jumat sebelum sholat Jumat sebelum nunggu imam tak bisa diperbanyak sebanyak-banyaknya maka jadilah aksa mukoyat itu ada empat macam Yang pertama adalah mukoyat bil wakat dan mukoyat bil wakatnya ada dua macam, ada yang mukodar dan ada yang ghairu mukodar. Dan yang kedua mukoyat bisa bar. Mukoyat dengan sebab dan mukoyat dengan sebabnya ada dua macam, mukodar dan ghairu mukodar. Dan ditentukan kadarnya dan yang tidak ditentukan kadarnya. Maka jadinya empat macam. Ini jenis yang pertama, mustahab berkhususi. Dianjurkan secara khusus. Kemudian yang kedua, minal ibadat mau mustahab diumumi maknahu, dianjurkan secara umum. Semacam nafilah mutlak. Faina syamsa idza telat karena matahari jika telah terbit maka sholat sudah satu <laughs> disaksikan malaikat dan dihadiri malaikat sampai mengerjakan sholat asar. Kemudian yang ketiga mau makruhun taksi suhu la ma'agiri. Ada ibadah yang terlarang dikhususkan secara khusus dan tidak digandengkan dengan yang lainnya. Kakiam Lailatul Jum'ah macam nah, sholat malam Jumat. Mungkin seandainya orang itu memang digandeng dengan yang lainnya, artinya orang itu punya kebiasaan sholat malam, maka tidak masalah. Sholat malam Jumat itu tidak masalah, karena digandeng dengan yang lainnya. Namun biasanya malam-malam yang lain tidak pernah sholat, namun malam Jumat kok sholat malam ini jadi masalah maka makro taksi suhu lama ma'a kalau dikandang dengan yang lainnya itu tidak masalah Makanya walakat yukroh dan boleh jadi terlarang mutlak secara mutlak kecuali dalam kondisi tertentu semacam sholat di waktu yang terlarang. Oleh karena itu para ulama positif pendapat tentang terlarangnya sholat setelah subuh dan sholat asar apakah maksudnya adalah Li Allah supaya tidak yufdi menyebabkan orang itu tahari secara khusus bersengaja secara khusus untuk sholat di waktu ini jika maksudnya adalah ini maka yurahos maka ada kebolehan untuk mengerjakan sholat datul asbab al arido yang bersifat sementara tidak rutin di waktu-waktu yang telah Apakah maksud larangan adalah larangan mutlak yang tidak ada pengecualian kecuali sekedar kebutuhan. Kalau kau lain, ini ada dua pendapat ulama tentang makna kenapa dilarangnya uh, eh, sholat di waktu-waktu terlarang. Dan dua pendapatnya ada dua pendapatnya Imam Ahmad, namun ada pendapat yang lain yang dimiliki oleh para ulama dalam masalah ini. Kemudian kita bahas tentang permasalahan berikutnya itu tentang at-ta'rif. Masalah kumpul-kumpul di sore hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah di selain padang Arafah. Kul, Dua atau yang lainnya eh, pada tanggal 9 Zulhijjah di tempat selain Arafah. Tarif dan kata-kata Arafah. Abdul. Waqad yuhdisu fil yaumil Waqad yahdusu. Waqad yahdusu fil yaumil fadili mal aidi al amali al musdafi al idu al makani fayagluz fayugluz fayugluzu kubaha haza kubhu kubhu haza kuyusiru kurujan an syariati famin zalika ma yaf'alu yawma araf yawma arafata mimma la a'lamu bainal muslimina khilafan fin nahi anhu wa huwa qasdu qabri ba'di ba'di may yahsunu yuhsanu yuhsanu bi dhannu yawma arafata والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض كما يفعل كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب وتعرف هناك كما يفعل يفعل كما يفعل بعرفات فإن فإن هذا فإن هذا نوع من نوع نوع من الحج المبتدئ الذي لم يشرعه الله ومداحة للحج ومداحة للحج ومداحة ومداحة للحج الذي شرعه الله واتخاذ واتخاذ القبور أعيادا وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه فإن هذا أيضا دلال بين فإن زيارة زيارة فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف والاعتكاف والاعتكاف والاعتكاف wa huwa ahadul masajid asalasati alati tasuddu ilaiha tusaddu tusaddu ilaiha rihalu lakin lakin qasdu ityanihi fi ayamil haji wal makruhu fa inna dzalika takhsisu waqtin muayyanin bi ziyar bi ziyarati baitil maqdis wala khususa li ziyaratihi fi hadzal waqti ala ghairihi thumma fihi aidan mudahatun lil haji ila masjidil harami وتسبيح له بالكعبة ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه سريعة أخرى غير سريعة غير شريعة الإسلام وهو ما قد يفعله بعض الدلال دلال من الطواف بالصخرة أو من أو من حلق من حلق رأسي أو من حلق رأسي هناك au min qasdin nusuki hunaka. Ya. Makanya dekat terkadang terjadi di satu hari yang istimewa ma'al aid al-amali al-muhdas di samping ada aid aid hmm, perbuatan yang muhdas juga jumpai aid makan yang muhdas yang bid'ah lut maka makin paralah jeleknya hal ini dan jadilah amal tersebut keluar dari syariat di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Yuf'alu dilakukan pada hari Arafah Satu amal yang aku tidak mengetahui Di antara kaum muslimin khilaf Kalau itu hal yang telah Apa itu? Apa yang dimaksudkan? Yaitu bersengaja mendatangi kubur Ba'di manisanu bidhanu Orang yang kita berbaik sangka dengannya Yaitu orang soleh kostu kebri ba'di disolihin Pada hari Arafah Kemudian kumpul rame-rame dengan jumlah yang besar di dekat kubur tersebut. Ini dikerjakan di sebagian eh, negeri masyarakat dan maghrib. Kemudian orang itu mengadakan takrif gunakan di sisi kubur itu sebagaimana para jamaah haji melakukan tarif di Arafah. makanya ini ada sejenis bid'ah yang diadakan yang tidak Allah syariatkan dan menyaingi haji yang Allah syariatkan dan perbuatannya adalah termasuk menjadikan kubur sebagai air. Kemudian contoh yang lain adalah safar ke Baitul Maqdis untuk takrif di sana. Takrif itu acara kumpul-kumpul di hari Arafah. Isinya doa, baca zikir, baca Quran dan yang lainnya. Maka perbuatannya adalah kesesatan yang nyata. Karena mengunjungi Baitul Maqdis memang dianjurkan dan disyariatkan untuk sholat di Baitul Maqdis dan untuk iktikaf di sana dan Baitul Maqdis salah satu dari tiga masjid yang orang itu boleh berpergian untuk mencari berkahnya. Akan tapi sengaja mendatangi Baitul Maqdis pada hari-hari haji. Wal makuh hukumnya terlarang. Karena ini adalah berarti mengkhususkan waktu tertentu untuk mencari Baitul Maqdis yang tidak ada keistimewaan untuk mencari Baitul Maqdis di waktu-waktu ini dibandingkan waktu-waktu yang lain. samping itu dalam perbuatan ini yaitu takrif di Masjid Baitul Maqdis adalah menyaingi eh, amal haji ke Masjidil Haram dan menyerupai menyerupakan Baitul Maqdis dengan Ka'bah. Oleh oleh karena itu maka perbuatan ini afdol terkadang mengantarkan pada satu perbuatan yang seorang muslim tidaklah ragu kalau itu adalah syariat yang lain bukan syariat Islam itu apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang sesat yaitu tawaf di Sahra. di Baitul Maqdis ada satu batu besar. Nah, disebut dengan Sahra. Atau ada orang yang mengundul kepalanya di sana seperti orang tahalul dan ada orang yang niat nusuk melakukan rangkaian manasik juga ada. Satria. وكذلك ما يفعله بعض الدلال من من الطواف بالقبة التي بحبل الرحمة بجبل الرحمة بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة فأما الاجتماع في هذا الموسم موسم في هذا الموسم لإرشاد الغناء أو أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونهوه فمن أقبه المنكرات من جهات أخرى منها فعل ذلك فعل ذلك في المسجد فعل ذلك في المسجد فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المسجد خارج المسجد خارج المسجد فكيف بالمسجد الأقصى ومنها اتخاذ الباطل دينا ومنها فعله في الموسم فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر وهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البشريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه هذا هو المشهور عنه wa karihahu ta'ifatun minal kufi minal kufiyin wal madaniyin ka Ibrahim an-Nakhai wa Abi Hanifah wa Malikin wa ghairihim Waman man waman wa man karihahu qala huwa min al-bid'ah fa yandariju fil umumi lafdan wa ma'nan Waman man rafasa kala fa'alahu Ibnu Abbasin bil Basrati fi nakana. حين كان خليفة خليفة لعلي حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه ومن يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات من رفع الأصوات الرفع الشديد الرفع الشديد الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأن وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مقروب في هذا اليوم وغيره قال المروزي سمعت أبا عبد الله يقول ينبغي أن يسر دعاءه لقوله أن يسر دعاءه لقوله ولا تجهر في صلاتك ولا تخافت بها قال هذا في الدعاء قال وسمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء وروى الخلال في إسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أحدث الناس الصوت عند الدعاء nah. Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang sesat yaitu tawaf di Kubah yang ada di Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Itu dua. Namun sekarang Alhamdulillah Kubah ini tidaklah ditemukan di gunung yang ada di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Wadzalika dengan tersebut bisa hilangnya kubah ini adalah karunia Allah kemudian adalah jasa dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ditolong dan dibela oleh para imam, para penguasa dari eh, keluarga Su'ud. Walati Allah, haya Allahu yang telah Allah siapkan Ilkoto ala untuk menghancurkan hadil masyahid. Ya, bangunan-bangunan semacam ini dan bangunan-bangunan yang bid'ah yang ada di jazirah Arab semoga Allah menjaganya jazirah Arab hingga kaidil dari tipu daya alil bid'ah yang mafati'u tidak antinti berusaha untuk menghidupkan bid'ah mereka di negeri ini kama yutafu bil Ka'bah sebagaimana tawaf di Ka'bah Amma al-istima adapun acara kumpul-kumpul di waktu ini yaitu tanggal 9 Dzulhijjah li insyadil hona untuk membacakan nyanyian atau untuk menabuh rebana di Masjid Aqsa dan yang lainnya famin akbaril mungkara maka ada kemungkaran yang paling jelek dari beberapa sisi yang pertama dikerjakan di masjid fa inna fihi maka perbuatan tadi diantaranya ada yang dilarang apabila dikerjakan di luar masjid maka bagaimanakah jika dikerjakan di Masjidil Aqsa misalnya bermusik itu di luar masjid terlarang gimana kalau di dalam masjid gimana kalau masjidnya dalam masjid Al-Aqsa masjid yang istimewa tentu lebih terlarang Kemudian perbuatannya adalah berarti menjadikan perkara yang sia-sia sebagai agama, nyanyian sebagai agama. Kemudian mengkhususkannya di waktu ini, di waktu tertentu. Adapun jika seorang itu bersengaja pergi ke masjid kampungnya pada hari Arafah untuk berdoa dan berzikir, nah, maka ini adalah at-ta'rif fil adalah ta'rif yang nah, ada di berbagai kota yang hukumnya diperselisihkan ulama. Nah, kalau yang tadi jelas bid'ahnya. Kalau ini diperselisihkan bid'ahnya. Kalau ini kalau takrif fil amsar ini diperselisihkan bid'ahnya. Perbuatan ini dikerjakan oleh Ibnu Abbas dan Amr bin Haris dan sahabat dan sejumlah ulama-ulama Basra dan ulama-ulama Madinah ayat 67 Amr bin Haris bin Amr Al-Makhzumi Al-Qurasi lahir dua tahun sebelum hijrah jadi penguasa jadi gubernur Kufa di masa pemerintahnya dia dan anaknya Ubaidillah dan perbuatan semacam ini rokhasa fi Ahmad dibolehkan oleh Imam Ahmad namun beliau cuma mengatakan boleh wa ingka nama la yustahibbuhu Meskipun Imam Ahmad tidak menganjurkannya Imam Ahmad cuma mengatakan boleh Takrif semacam ini boleh Namun tidak menganjurkannya Hadha wal masyur nah, pendapat yang Masur dari Imam Ahmad Namun di sisi lain Perbuatan semacam ini dilarang oleh sejumlah ulama-ulama Kufah dan Madinah di antara ulama Kufah yang melarang adalah Ibrahim Nakhai dan Abu Hanifah. Dan di antara ulama Madinah yang melarang adalah Imam Malik dan yang lainnya. Alasan yang melarang, mereka mengatakan ada termasuk bid'ah. Maka tercakup dalam keumuman larangan bid'ah secara lafaz dan maknanya. Alasan yang membolehkan mengatakan kebatin dikerjakan oleh Ibn Abbas di Basrah ketika beliau jadi khalifah, ketika beliau jadi penguasa, dibunuh di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Walam yungkar alaih dan tidak ada sahabat lain yang mengingkari. Dan kaedahnya segala perbuatan yang ada di masa Khulafaur Rasyidin min ingkar dan tidak diingkari maka ini tidak bisa dihukum bid'ah. Maka diperselisihkan kebid'ahannya. Imam Malik mengatakan bid'ah. Imam Ahmad mengatakan boleh. Akan tapi mayuzat ala dalik apa yang lebih dari itu yaitu bersuara keras dengan suara keras yang sangat di dalam masjid ya, berdoa kenapa bersuara keras karena berdoa dengan suara lantang dan anwa dan berbagai macam khutbah dan syair yang batil maka ini adalah hal yang terlarang baik di hari ini atau di hari yang lainnya kata Al-Maruzi aku mendengar Imam Ahmad mengatakan sepatutnya orang tersebut melirikkan doanya. Kan Allah berfirman, "Wala tajhar bi sholatika." Jangan engkau keras dengan sholatmu. Namun juga jangan pulang kau lirik, terlalu lirik. Kata Imam Ahmad, bi sholatika dalam ayat ini adalah di doa. Sholat di sini adalah sholat dalam luhutan. Sholat di sini adalah sholat lugota. Karena sholat dalam bahasa Arab artinya doa. Dalam mendengar Imam Ahmad mengatakan bahwa yaqra dan beliau tidak melarang jika mereka mengeraskan suara dalam doa mereka. oleh Al-Khala dengan sanad yang saya dari Qatada dari Sa'id bin Musayyib tabi'in. Beliau mengatakan ahdasan nasu as-saut inda du'a. Termasuk bid'ah yang diadakan oleh banyak orang adalah bersuara keras pada saat berdoa. Dari Sa'id bin Abi Arufah anak Mujalib bin Sa'id Sami'a mendengar kauman sekelompok orang ya'ujuna fidu'a'in atau ya ucu aja ya ucu mungkin Maka beliau berjalan mendekati mereka sambil mengatakan, "Ayo, ayuhal kau, wahai orang-orang, ingkuntum kuntum asabatum fadlan, jika kalian mendapatkan keistimewaan, satu pahala, alamangkan aku belakum yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelum kalian, Takut dalaltum sungguh kalian telah sesat. Aja teriak bersoal. Aja ya aja, aja ya aju. Fal al maka mulailah mereka ya yatasallalun pada mundur pelan-pelan rojulan rojulan satu demi satu hatta taraku tahun sampai mereka meninggalkan tujuan mereka yang tadi mereka mengerjakannya. Ini ada satu majelis, ya, sekelompok orang itu berdoa dan suara keras. Kalau didatangi kemudian dimarahi oleh siapa? Majelis bin Said Nah, Bagi maka pergi satu-satu. Dan tadi kata saya bin Musaib ini adalah satu hal yang bid'ah bersuara keras dalam doa. Dan baru ya Aidan dan juga diriatkan dengan sanatnya dari Ibnu Syauda dia bertayat dia mengatakan Kultulil Hasan aku bertanya kepada Al Hasan mungkin Al Hasan Al imam Imamuna yakusu Ya Syekh sesungguhnya Imam sholat kami Itu Yakusu Bercerita Kemudian kemarin kita sampaikan ya Kosos di sini maksudnya adalah untuk ceramah namun karena kenapa disebut kosos karena ceramahnya itu didominasi cerita nah, cerita-cerita yang bikin orang itu takut dengan dosa takut dengan neraka itu pengajian pengajian yang maunya menyentuh hati dengan banyak dibumbui cerita Kemudian kumpulah laki-laki dan perempuan Lalu mereka bersuara keras dalam doa mereka Maka Al-Hasan mengatakan Di foto 6 itu Al-Hasan Al-Basri Inna raf inna raf as-salat bidu'a ila bid'atun. Ini bersuara keras dalam doa hukumnya bid'ah. Wa inna maddal aidi dan mengangkat tangan ketika berdoa hukumnya juga bid'ah dan kumpulnya laki-laki bareng dengan perempuan juga satu hal yang bid'ah Karena sini beliau mengatakan bid'ahnya mengangkat tangan ketika doa. Apakah ini benar? Maka ini dikasih taklik oleh Syekhul Islam Raful Aidi fihi khilaf. Tentang Islam mengangkat tangan dalam doa ada khilaf. Wal ahadis laisa hada mawdi'uha dan menyampaikan hadis-hadis tentang masalah mengangkat tangan dalam doa ini di sini bukanlah tempatnya. Ini ngasih taklik untuk ini komentar untuk perkataan Al Hasan Al Basri yang mengatakan mengangkat tangan adalah bid'ah. Maka bid'ah yang mengangkat tangan ketika doa itu diperselisihkan. Menurut Al Hasan Al Basri, bid'ah secara mutlak terdapat banyak hadis yang menunjukkan masuknya dan disyariatkannya dan dibolehkannya hal ini bahkan hadis-hadis tentang raful aidi berdoa itu mutawatir bagaimana kayak tasuyuti di sini ada penegasan eh, doa dengan suara keras itu kita. Istimewa rijal binisa di sini mungkin maksudnya adalah ikhtilaf jika maksudnya adalah ikhtilat maka bid'ah dalam pengertian beliau adalah satu yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini maksiat Walfaku maka bedakanlah antara takrif yang diperselisihkan dan takrif yang tidak diperselisihkan. Karena takrif yang tidak diperselisihkan terlarangnya adalah bersengaja menuju bukoah suatu tempat di Ainiya secara tempat tertentu untuk takrif di sana, untuk kumpul rame-rame di sana, semacam kumpul orang soleh atau masjidil Dan ini jelas menyerupai Arafah. Berbeda dengan masjid di Mesir, masjid kampung masing-masing. Maka di sini tujuannya adalah mau nau'ihi, macam masjid, jenis masjid bukan masjid tertentu. Dan namanya jenis masjid adalah termasuk tempat yang disyariatkan orang untuk pergi ke sana. Maka orang yang datang ke masjid bukanlah tujuannya tempat tertentu. Yang layak tabadal tidak berganti namanya dan hukumnya. Namun tujuan pokoknya adalah salah satu rumah Allah. Buktinya, seandainya masjid tersebut dipindah, niscaya akan berpindahlah hukumnya. Oleh karena itu maka hati tidak terkait kecuali dengan jenis masjid bukan masjid tertentu. Kalau takriful amsor, amsor ini maka tujuannya adalah jenis masjid bukan masjid tertentu. Buktinya seandainya masjid di sini dirobohkan dan masjidnya pindah ke sana, maka nanti takrifnya dipindah ke sana. Berarti kan bukan Wa'edan dan demikian juga kenapa eh, patut dibedakan antara takrif yang uh, jelas terlarang tadi karena takrif yang terlarang tadi jelas pakai satu rihal karena sebenarnya satu rihal untuk satu tempat tertentu untuk takrif di sana itu seperti orang pergi haji berbeda dengan masjid kampungnya masing-masing Tidakkah engkau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu riha ila ila salah satu masjid Masjidil Haram Masjidil Aqsa dan Masjidil Hada. Hadat memalak a'lam fi khilaf. Maka ini ada satu perkara yang aku tidak mengerti adanya khilaf perselisihan tentang terlarangnya. Yaitu takrif dengan pakai satu rihal, kekufuran soleh dan tadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang safar untuk ke selain tiga masjid. Dan maklum diketahui bahasanya jika seorang itu mendatangi masjid kampungnya, maka hukumnya adalah wajib semacam Jumat atau dianjurkan semacam etika. Demikian juga kenapa atau dibedakan antara ta'aruf yang terlarang dan yang tidak terlarang atau yang diperselisihkan maka senyata ta'aruf di dekat kubur adalah menjadikan kubur tersebut sebagai aib dan perbuatan ini sendiri adalah hukumnya haram menjadikan kubur sebagai itu haram baik itu pakai satu rihal atau tidak pakai satu rihal Baik itu di hari Arafah ataukah di bukan Arafah. Dan menjadikan kuburan sebagai id, maka ini di sini ada dua id, id tempat dan id zaman. Amma ma ma'udi sabil ayat adapun perkara yang diadakan dalam id min darbil bukhaq memukul gendang dan memukul lonceng baiklah ada makruhun fi'id bukot kalau salah lonceng oh, trompet meniupkan trompet kamu pakai istilahnya memukul ya meniup trompet itu bahasa Arabnya berbu buk memukul trompet <coughs> maksudnya meniup trompet Fainah ada makruh maka ini satu hal yang terlarang baik di id atau di luar id. Id tidak memiliki keistimewaan dengan hal ini. Demikian juga memakai sutra wa ghairu dzalika minal manhi anhu fi syar'i dan perkara-perkara yang terlarang dalam syariat yang lainnya wa tarku min jinsil fil bidah dan meninggalkan sunnah Nabi itu adalah sejenis dengan melakukan bid'ah. Maka yang baris sepatunya adalah melaksanakan mawasi, melaksanakan event-event kumpul itu sebagaimana dilakukan oleh ashabikun al awalun yukimunah bagaimana asab kunal awalun mengerjakannya itu sholat dan khutbah yang disyariatkan dan takbir dan sedekah nah ini ada di Idul Fitri kalau di Idul Fitri itu acaranya sholat khutbah takbir dan sedekah itu bayar itu uh, eh, bayar sedekah Fitri dan acara menyembelih ketika adha Fa'ina minan nisa, fa'imani minan nas, maka sebagian orang ada yang paksir. Ada yang tidak maksimal dalam masalah takbir yang masro, tidak semangat untuk melaksanakan takbir yang masro. Akhirnya jadinya semangat untuk melaksanakan takbir yang tidak masro. Waminal a'imah dan di antara imam salat id, ada yang meninggalkan berkhutbah untuk laki-laki kemudian kepada perempuan sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW berkhutbah untuk laki-laki dan untuk perempuan dia cuma berfoto untuk laki-laki saja. Waminu dan di antara imam sholat id ada orang yang tidaklah menyebutkan dalam khutbahnya satu hal yang patut disebutkan. Bahkan ya'dil ilah, bahkan berpaling, malah memilih menyebutkan dan membahas mata kilu faedah eh, tubuh eh, maudhu atau pembahasan yang sedikit faedahnya. atau bahkan tidak ada faedahnya membicarakan politik dan sebagainya. Meminum dari antara imam sholat id ada orang yang tidak menyembelih korban setelah sholat di tanah lapang. Ini adalah perbuatan meninggalkan sunnah karena dianjurkan bagi imam untuk menyembelih menyembelih korbannya di tanah lapang sebagai dikerjakan oleh Nabi ila umuran ukhra minas sunnah dan perkara sunnah yang lainnya. Karena sunnah agama dan mengerjakan yang ma'ruf dan memerintahkannya dan meninggalkan yang mungkar dan me, dan melarangnya. Maka oleh karena itu takut sunat kata beliau min jinsil fi'lil bidah. Maka kalau orang itu cemburu kalau bid'ah dikerjakan maka harusnya juga cemburu kalau sunnah dikerjakan itu Kalau orang itu nahi muka melarang bid'ah maka ya harus amar ma'ruf untuk mengerjakan yang sunnah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Untuk laki-laki dan wanita. Perlu pemetaan. Ya enggak, kalau cadar nih ya tinggal Hah? Enggak. Lalu di akhirnya untuk perempuan. Bagaimana katanya sesini? Thank you.